صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على نبي محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه الشرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام الشكر علينا دعا لله البدر علينا من ثانيات الوداع وجب شكره علينا ما دعا لله داع أيها المال المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله دعاء شفيعا يا حبيبي يوم حشري واجتماع ربنا صلي على من حل في خير غير البقاء هل في خير البقاء طلع البدر علينا بالهديات الوهاب وجب شكر علينا بدعا للإله مبروك صلوا على النبي محمد يهدي الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إله طلع البدر علينا ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إله كل جميل وجماله يا مطلع قد تجليت لقلبي مسفرا دون القينا طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا بعد عهد الله ربا ولبثنا ثوب عز بعد تلفيك الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع الطبيب محمد يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العينين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا رمضان ثاني عصري ورمضان يا عصري نائما مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رضانا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 الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم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 الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار <clears throat> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح في أبواب الخير وتنغلق في أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح في أبواب الخير وتنغلق في أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التام من شر ما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما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 wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin dan tali pokok yang kami hormati yang kami muliakan para hadirin para hadirat para orang tua kami para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kemuliaan dan juga keistiqomahan untuk selalu senantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan para tabiatnya dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaat khassah dari beliau nanti demi qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sebagaimana biasa di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Cirebon, rutin setiap Ahad pagi kita terbiasa mengkaji kitab hadis Riyadus Solihin bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan fikiran kita. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sebelum kita mendengarkan kajian dari guru kita semua Bu Yahya terlebih dahulu marilah, marilah kita simak mukaddimah atau mauidatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al Ustaz Syekh Abu Hanifah selaku pengasuh lembaga pengembangan dakwah Al Bahjah 2 Buyut. Maka kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala nabi Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا رمضان في أوله رحمة وفي أوساته مغفرة وفي آخره إذ من النار وصلى الله وسلم على سيد الصائمين والقائمين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا سلمنا لرمضان وسلم رمضان منا وتسلمه منا متقبلا اللهم يا ربنا بارك لنا في رمضان وأعنا فيه الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم يا ربنا ارزقنا قيام ليلي وحسن صيام نهاري واجعلنا من أهل رحمتي وأهل wa ahli itki minan nar amma ba'd para jamaah perindu-perindu puasa perindu-perindu Lailatul Qadar yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam lebih baik daripada seribu bulan tersebut Alhamdulillah Allah senantiasa mempermudah kita untuk selalu menambah pundi-pundi amal di dalam kedekatan kita kepada Allah khususnya di bulan yang istimewa untuk orang istimewa ingin mendapatkan sesuatu yang paling istimewa di hadapan Allah mudah-mudahan saat Ramadan ini dan saat ini benar-benar Ramadan yang istimewa bagi kita semuanya dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang lalu dan ketahuilah Anda sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan tidak terasa sudah kelewat 10 hari dan sekarang kita sudah masuk kepada 10 hari yang kedua maka tentu upaya dan daya kekuatan semakin dipacu semakin dikokohkan karena tentu di situ akan banyak hal-hal yang mengejutkan kita dari pemberian-pemberian Allah dan tentu ini butuh kesiapan dan kesungguhan dan keseriusan yang bersungguh-sungguh akan dapat manjadda wajada yang bersungguh-sungguh akan dapat akan tapi yang nyantai-nyantai ya hanya mendapatkan itu-itu saja bahkan unik di atas unik ada orang kalau puasa nyantai-nyantai saja hanya lapar dan dahaga tok yang didapat giliran nanti kalau sudah idul fitri wow, paling lantang kalau takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar apanya itu hmm? Kita pengen harus ada kesungguhan keseriusan. Kita pengen di saat mengucapkan Allahu Akbar, perilaku kita dengan ucapan kita ini harus sama dong. Maka tentu puasa kita harus menjadi puasa yang berkuali berkualitas maka 10 yang kedua ini harus menjadi pembuktian lagi pembuktian lagi untuk kita benar-benar menjadi orang yang layak dan pantas mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai nanti dibuktikan untuk dibebaskan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat yang akan diberi kemampuan oleh Allah yang minta kepada Allah yang tidak pernah minta kepada Allah merasa sok bisa maka dia akan menjadi orang yang teledor maka tidak ada apa yang bisa kita lakukan saat ini selain kita mengokohkan niat kita di dalam berpuasa sungguh-sungguh selebihnya kita minta pertolongan kepada Allah Allah ya Allah mohon dibantu puasa saya bisa serius ya Allah mohon dibantu Al-Qur'annya bisa serius ya Allah mohon dibantu bangun malamnya bisa serius terus seperti itu minta kepada Allah dan sungguh di saat Allah diminta seneng dan insya Allah dikabul dikabulkan baik itu dan awas Jangan sampai ada orang berkeinginan di dalam hatinya cepat berlalu puasa. Aduh capek, satu minggu capek. Sehingga apa di dalam hatinya terbetik, aduh kok kayak gini puasa ya, cepat kapan selesai? kapan ada orang yang ngomong seperti itu diragukan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih Allah berbangga-bangga dengan urusan puasa, para kekasih Allah berbangga-bangga dengan sholat taraweh, para kekasih Allah berbangga-bangga dengan hatam Al-Qur'an, kekasih Allah berbangga-bangga untuk menghidup-hidupkan Ramadan, ini ada orang malah ngomong seperti itu. Hati-hati imannya ada di mana itu mudah-mudahan kita bukan menjadi orang-orang yang seperti itu akan tapi kita senantiasa ingin menjadi Ramadan terus Ramadan terus Ramadan terus karena disebutkan oleh banyak para ulama andaikan Ramadan ini dibuka oleh Allah pahalanya niscaya mereka semuanya berkeinginan nggak ada bulan lain kecuali harus Ramadan semuanya Kenapa? Karena di situ banyak kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami teringat hadits baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisul qudsi. hadits qudsi itu eh, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu taala, ya Adam la takhafanna min dhi sultan madama sultani bakia wa sultani la yanfadu abada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits kutsi ya bena adam he manusia la takhafanna min dhi sultan kamu jangan pernah takut kepada kekuasaan yang dimiliki oleh siapapun Mada masultoni abada selagi kekuasaanku abadi. Wasultoni layan fadu abada dan kekuasaanku tidak bakal sirna. Anda jangan pernah takut dengan kekuasaan siapapun kecuali takut telah pada kekuasaan Allah. Yang memberi malapetaka dan manfaat hanya Allah. Yang menjadikan orang nyungsep dan tidak nyungsep Allah yang memberikan kemudahan dan tidak kemudahan hanya Allah, bukan bukan sebagian-sebagian hamba yang lemah itu sebagian hamba yang lemah itu hakikatnya tidak punya kekuasaan apapun maka tidak perlu kita khawatir dengan kekuasaan-kekuasaan manusia akan tapi yang kita takutkan kita khawatirkan adalah hendaknya kepada kekuasaan Allah karena Allah yang membimbing orang untuk masuk surga karena Allah yang, yang menjadikan orang masuk neraka hakikat kekuasaan hanya dimiliknya Allah Ya benar Adam, wahai manusia, la takhsha min dzikir rizki. Eh para manusia, kamu jangan takut dengan himpitan rizki. Ya, kamu jangan takut dengan rizki perut kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ini ana. Sedangkan kekayaanku sangat banyak melimpah ruah. Kamu jangan takut dengan rizki perut sempitnya rizki kekayaan ada pada diriku wa inilah tanfidu abada wa inilah tanfadu abada sedangkan kekayaanku tidak bakal sirna yang menggantungkan rezeki kepada kekayaan Allah akan istimewa dan dia akan bahagia tapi yang menggantungkan rezeki kepada bosnya kepada perusahaannya di saat perusahaannya hancur nangis dia maka mulai sekarang belajar Ramadan ini Ramadan memperpecah bal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apapun, kebutuhan kita sehari-hari, urusan kesehatan kita, urusan kemudian-kemudian permasalahan kita kembalikan kepada khazainnya Allah. Kembalikan kepada kekayaan-kekayaan Allah karena itu kekayaan tidak bakal sir sirna. Yakinkan, yakinkan, yakinkan. Ya benar Adam wahai manusia, khalaqtuka lil ibadah Aku menciptakan kamu untuk ibadah. falatal ab jangan main-main. Kalau ibadah yang serius, khusus bangun malam yang serius, baca Al-Qur'an yang serius, zikirnya yang serius. Memang Masya Allah orang tua kami, kita ini ibadah belum serius Bapak Ibu. Hmm? Ada orang sholat raweh nangis, hmm? Gak bisa, jarang orang tua kami nangis paling gara-gara imamnya sholatnya lama bukan nangis karena kesungguhan dia rindu kepada Allah ya bna adam khalaqtuka lil ibadah ab. eh manusia aku ciptakan kamu itu untuk ibadah jangan main-main kalau ibadah yang serius dong yang serius yang serius wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya budun tidaklah aku menciptakan manusia dan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah kepada Allah wadomantu laka rizkoka ab dan aku menjamin rizkiku aku menjamin rizkimu kamu jangan susah payah dengan syarat tadi ibadahnya seri, serius kalau ibadahmu serius sungguh-sungguh kepada Allah wadomintu laka rizkoka ab maka aku menjamin rizkimu maka jangan susah payah Maknanya susah payah itu apa? Ikhtiar dengan anggota tubuhmu, kemudian tawakal kepada Allah, sementara lagi engkau akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bena Adam, in rodita bima tuhulak lak arahtu kolbak wa badanak. Wahai manusia, jika engkau ridho dengan ketentuanku, Arah arahtu kolbak wabadanak saya akan aku beri kegembiraan hatimu dan jasadmu yang ridho dengan pemberian Allah yang ridho dengan ketentuan Allah yang ridho dengan jaminan Allah yang yakin dengan jaminan Allah Arah arahtu kolbak wabadanak aku akan memberikan kebahagiaan di dalam hatinya kebahagiaan dari Allah aku akan memberikan kesehatan di dalam jasadnya yang memberi kesehatan adalah Allah Allah memang kalau dihitung-hitung Bapak Ibu muaranya penyakit ya memang dari pikir pikiran pikiran yang bagaimana pikiran yang didukung oleh hati sumpek nggak yakin dengan kebesaran Allah nggak yakin dengan jaminan Allah Padahal kalau hitung-hitungan Bapak Ibu, sebelum kita lahir ke muka bumi ini loh, empat bulan di saat roh ditiupkan ke ke, ke, ke, ke, ke rahim yang ada, ke, ke janin yang ada di rahimnya ibu itu semuanya sudah ditentukan melarat, kaya raya, mau masuk neraka, mau masuk surga, jadi camat, jadi bupati, jadi apa semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Maka hakikatnya kita tinggal nyambut saja, hakikatnya seperti itu. Makna penyambutan ini dibarengi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, yang ragu dengan rizki maka hakikatnya meragukan kebesaran Allah kurang ajar ini orang ini huh? kurang ah? kurang ajar wa ma min dabatin illa rizquha alam, Allah tidak ada suatu apapun yang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah hmm? kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah oleh Allah anda tahu sebuah cerita Nabi Musa alaihissalam di saat membelah membelah apa itu membelah batu Nabi Musa alaihissalam di saat membelah batu, batu terbelah ternyata di dalam batu itu ada ulat gemuk-gemuk. Itu makan dari mana pak? Masa kalah sama ulat? Eh? Ulat ada di dalam bah batu. Setelah batu terbelah ada ulatnya gemuk-gemuk. Itu yang ngasih makan siapa itu? Iya kan? Kok telaten pisan Bapak Ibu? kok ngopeninnya itu loh kok idep pisan gitu loh sampai ke dalam batu sampai sebegitunya masa jeleger kayak gini nggak nggak dikasih oleh Allah permasalahannya urusan yakin dan tidak ya yakin dan kalau sudah meragukan rezeki maka hakikatnya dia meragukan Allah subhanahu wa ta'ala Abu Yazid al-Bustami suatu ketika mengadakan majelis Abu Yazid al-Bustami suatu ketika mengadakan majelis dan setelah selesai majelis ya beliau biasa silaturahmi dengan jamaahnya silaturahmi dengan jamaahnya dan banyak dari jamaahnya itu sudah dekat sama beliau tiba-tiba ada ada dari beberapa jamaah itu ngadep kepada beliau ngadep sambil bertanya Abu Yazid Al Bustami saya pengen nanya pengen nanya apa ini ada temanku dia dulu profesinya tukang nyuri maling tobat Masya Allah ini Abu Yazid Al-Bustami tidak ada orang rusak kecuali tobat kalau ketemu beliau ini dan yang hadir bukan hanya orang-orang orang-orang yang model seperti itu orang-orang alim juga banyak memang beliau adalah ulama besar ya bahkan beliau disebut seorang wali ada seseorang ini profesinya dulu dia seorang pencuri nyurinya nggak tanggung-tanggung bapak ibu orang nyuri itu ya umumnya yang dicuri adalah sesuatu yang berhar berharga uang ya kan atau apa-apa kan gitu. Ini yang dicuri kain kafan. Yang dicuri kain ka, kain kafan. Kalau nyuri kain kafan kemana itu Pak? Kuburan, ya kan? Nyuri kain kafan ke kuburan. Tapi dilalanya dari profesi itu menjadikan dia itu lama kelamaan tobat. Ya. Anda bayangkan Bapak Ibu nyuri kain kafan itu kalau nyuri siang hari bolong ya kebukin orang itu berarti nyurinya malam ah, malam-malam galinya kayak apa itu memang orang kalau sudah nekat Bapak Ibu waduh orang kalau sudah nekat hatinya buta itu orang tua kami jangankan Bapak Ibu sesuatu yang menakutkan kuburan digali diambil itu kain kafannya. Kenapa? Hatinya sudah buta orang tua kami. nggak sudah nggak enggak takut-takut. Kita aja lewat kuburan malam-malam mikir. Kan gitu. Ini digali, dicuri itu kain kafannya itu dan ternyata dia sudah mencuri kain kafan hampir 100 lebih kain kafan yang dicuri berarti 100 mai mayit yang dicuri tapi dilalanya dia tobat ada pertanyaan wahai imam kata si orang yang pencuri itu sekarang alhamdulillah sudah to, tobat ada pertanyaan ada apa wahai imam dari 100 mayit yang aku curi itu kenapa 99 mayit mukanya oleh Allah dipalingkan ke arah timur yang tadinya menghadap ke kiblat dipalingkan ke arah di timur hanya satu tok yang ke arah barat ke arah kiblat yang lainnya semuanya ke arah timur apa kata Abu Yazid apa itu tandanya wahai Abu Yazid Al-Bustami? Tandanya dia jenazah yang celaka, mayit yang celaka, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya wahai Abu Yazid Al-Bustami? Sebabnya mereka meragukan rezeki dari Allah meragukan rizki dari Allah dari Allah dipalingkan yang tadinya mukanya ke arah kiblat dipalingkan ke arah timur orang kalau mati kok lupa nggak diarahkan ke kiblat boleh saat itu digali diarahkan ke ke kiblat ini sudah diarahkan kiblat dipalingkan oleh Allah ke arah, ke arah timur. Kenapa? Karena ragu bahwasanya rizki dari Allah. Kalau orang sudah ragu rizki dari Allah, mudah terjerumus dengan yang haram. Gak bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram. Yang penting rizki, rizki, rizki, rizki, rizki. Gak bisa bedakan waktunya sholat kapan, waktunya kerja kapan. Pokoknya rizki, rizki, rizki. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia gak yakin bahwasanya rizki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala wadomintu laka rizqaka fala ab aku menjamin rizkimu kamu jangan susah payah jangan capek-capek ikhtiar ikhtiar sewajarnya kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya bena adam wahai manusia In radita bima qasam tuhulak arah tu kolbak wa badanak wa kunta indi mahmuda. Kalau kamu ridho dengan ketentuanku, ridho dengan apa yang sudah aku bagikan kepadamu maka kamu akan menemukan ketenangan hidup hatimu tentrem jasadmu enak tentrem sehat kamu wa kunta indi mahmuda dan kau di hadapanku termasuk orang-orang yang terpuji orang-orang yang bersyukur kepadaku kata Allah subhanahu wa ta'ala wa illam tardo bima tuhulak apabila kamu tidak ridho dengan ketentuanku apabila kamu tidak ridho dengan ketentuanku fawa izzati wa jalali demi kemuliaanku dan demi keagunganku la usallitanna alaika dunya tarakdu fiha raqdal wuhus fil bariyah jika engkau tidak ridho dengan pemberianku demi Allah la usallitanna niscaya akan aku susahkan akan aku sempitkan rezeki kepadamu sehingga kamu mondar mandir capek gentayangan kesana kemari gak dapat apa-apa kecuali tsumma laka minha illa ma lak kecuali hanya didapat sesuatu yang sudah aku tentukan kepadamu kalau kamu nggak ridho dengan pemberianku kalau kamu nggak ridho dengan ketentuanku akan aku susahkan urusan dunia kamu mondar mandir nggak ngerti malam nggak ngerti pagi terus kayak gitu terus tapi tetap dapatnya ya segitu-segitu yang sesuai yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya benar Adam tus samawati tus samawati sab'i wal aro, wal aradi sab'i walam a'ya bi khalqihinna ayu'ini raghifa isa asukuhulak wahai manusia aku menjadikan langit berlapis tujuh Aku menjadikan bumi berlapis tujuh dan tidak sedikit pun aku merasa susah untuk menciptakan langit berlapis tujuh dan menciptakan bumi berlapis tujuh. Ayo ini, eh? Roghifa isa asu kuhulat, ya apa susahnya aku mengurus rezekimu Lo aku nyiptakan langit sampai tingkat tujuh aja sangat mudah kok menciptakan bumi sampai sampai berlapis tujuh sangat mudah apa susahnya aku memberikan rezeki kepadamu ngurus kehidupanmu rezekinya kok susah gak susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya benar Adam wahai manusia innani lam ansa man asoni wahai manusia aku ini nggak lupa kepada siapa pelaku-pelaku maksiat kepadaku aku nggak lupa kata Allah aku tahu aku tahu Aku ingat siapa orang-orang yang bermaksiat kepadaku. faman, atau ani. Lalu bagaimana orang-orang yang patuh kepadaku? Wong yang maksiat aja Allah tahu, apalagi yang pa, yang patuh. Maka kepatuhan ibu nggak diragukan Allah maha tahu. Begitu juga sebagaimana kemaksiatan kita Allah pun maha ta, maha tahu. Kemaksiatan secuil kayak apapun dilakukan akan nampak di hadapan Allah. Abu Dhar, sahabat yang dijuluki Abu Dhar, Abu Dhar bapaknya semut ya kan beliau itu kenapa kok dijuluki Abu Dhar karena beliau itu pernah nimbang roti nimbang nimbang roti nimbang roti tadinya nggak jadi nimbang akhirnya ada semut di, di, di beberapa roti di, di dalam roti itu ada semut barangkali setelah ditimbang dengan adanya semut itu timbangannya roti ini naik Ternyata setelah ditimbang Bapak Ibu, setelah ditimbang roti tersebut, ternyata semut yang kecil-kecil yang nempel ke roti nggak mempengaruhi timbangan roti tersebut. Ternyata timbangannya masih tet tetap kata Abu Dzar Al-Ghifari saat itu. Ini semut yang nempel ke roti jika ditimbang tidak berpengaruh di dunia. Tapi kejelekanmu, kemaksiatanmu sekecil semut ini jika ditimbang di akhirat sangat nampak dan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil semut. Begitu juga kebaikan kita sangat nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat Allah nggak bakal lupa dengan kemaksiatan hamba-hambanya. Akan tetapi ingat Allah juga Maha Pengam, Maha Pengampun. Maka lah ini momen yang pas untuk melebur-melebur dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan kesungguhan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bena Adam wahai manusia, la tas'alni rizqal ghad kamalat kamalam atlu mingka amalal god hei manusia kamu jangan jangan bertanya rizki besok seperti hanya aku tidak pernah bertanya amalmu besok huh? nuntut Allah ya kan ya Allah rezekinya mana rezekinya mana rezekinya mana rezekinya mana eh giliran Allah balik nuntut amalmu mana Ya? Rezeki semuanya sudah diatur insya Allah Bapak Ibu Insya Allah rezeki kita semuanya sudah diatur Rezeki besok insya Allah sudah ada disiapkan Tinggal kita mempersiapkan diri untuk memperbanyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kamu bertanya rezeki, rezeki besok Sebagaimana aku tidak pernah bertanya kepadamu amal be Amal besok Ya benar Adam wahai manusia analah kamu muhibbun subhanallah Wahai manusia, analah kamu muhibbun Aku itu cinta sekali sama kamu Allah ini ngomong ke orang tua kami. kamu hibun, Aku mencintaimu. Fabi haki alaika li muhibba maka karena hak kecintaanku ini maka jadikan dirimu juga mencintai aku maka jangan pernah ada kecintaan kepada siapapun kecuali kecintaan yang paling agung haruslah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan hidupmu tidak sempurna rumah tanggamu tidak sempurna usahamu tidak sempurna jikalau ternyata orang-orang itu lebih kau cintai daripada kepentingan Allah ana kamu muhibbun aku sangat mencintaimu maka cintailah aku kata Allah subhanahu wa ta'ala maka jelas orang tua kami hadith kursi ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kita ini penting sekali untuk menggantungkan urusan apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu takut dengan kekuasaan siapapun orang tua kami ya apalagi bapak ibu ya ada orang mengancam dengan ancaman kayak apapun nggak perlu takut ya karena Allah yang yang hakikatnya memiliki kekuasaan dan itulah para kekasih Allah para kekasih Allah itu orang tua kami nggak pernah takut ancaman sana sini karena mereka hanya takutnya kepada ancaman Allah Allah kalau ancaman manusia itu dibuat-buat orang tua kami yang memberi kekuatan adalah Allah maka tidak tidak perlu kita takut dengan ancaman-ancaman manusia selagi kita tidak berlaku dozolim. kalau memang kita berlaku zalim ya segera kita minta maaf karena yang berlaku dolim itu juga Allah tidak meridhoi siapapun untuk berlaku do, berlaku dolim jadi itu satu kesimpulannya kemudian yang kedua Bapak Ibu yakinkan yakinkan rezeki Allah ini maha banyak maha kaya raya, maha kaya raya. Rezeki Allah ini maha kaya raya. Bahkan dalam sebuah hadits kutsi yang lainnya Bapak Ibu disebutkan andaikan umat andekan semuanya manusia ini kumpul dalam hadits kutsi yang lainnya andekan semuanya manusia ini kumpul dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad kumpul di satu tempat kemudian mengadah kepadaku minta hajahnya dikabulkan semuanya aku sangat mudah mengkabulkan itu semuanya mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad dan ketahuilah kekayaanku tidak bakal berkurang sedikit pun hanya saja tak ubahnya seperti hanya jarum yang nyemplung ke lautan jarum nyemplung ke lautan kelihatan apanya Bapak Ibu enggak enggak kelihatan apa-apa begitu hebatnya uh, uh, uh, begitu hebatnya apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang sejagat raya minta kepada Allah, Allah sangat mudah untuk mengkabulkan. Lalu kenapa kita putus asa? Hmm? Lalu kenapa kita putus asa? Huh? Baru punya utang satu triliun, waduh sudah putus asa. Huh? Ini kok kok kok nggak level sama sekali gitu loh bapak ibu ya. Uang, ah, coba lihat orang tua kami, Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan umat dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, mereka semuanya nadah kepadaku minta hajahnya dikabul, aku sangat mudah mengkabulkan itu semuanya. Seketika akan aku kabulkan sangat mudah dan kekayaanku tidak bakal berkurang sedikit pun, hanya tak ubahnya sepertinya jarum nyemplung ke lautan. Anda tahu jarum nyemplung ke lautan? Kalau batu mungkin nyemplung itu masih kelihatan percikannya ya, kurangnya itu orang tua kami. Anda lihat balong di belakang itu, belalong di belakang pondok itu kan ada balong coba ada ada batu cemplung belung itu kan percikannya agak gede ini jarum mbak jarum plung gitu apanya percikannya nggak berkurang sedikit pun kekayaan Allah hmm? lalu kenapa masya Allah utang 2 juta migren aduh ya apa ini Migrennya itu kalau kita ibadahnya gak bener migren. Masa utang 2 juta migren utang ini. Tapi sisi lain ya jangan doyan utang lah kalau nggak punya uang kan gitu. Tapi intinya orang tua kami Allah insya Allah maha, mam, maha, maha mampu Bapak Ibu ya. Maka benar apa yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ibu. Guru kita ini masya Allah kalau punya punya haja Buya ini Bapak Ibu karena beliau menggantungkan kepada kebesaran Allah. Allah Nggak tanggung tanggung Bapak Ibu. ya kan? Nggak tanggung tang, nggak tanggung tanggung. Kalau minta sama Allah nggak tanggung tanggung lah minta kepada Allah yang banyak ya kan tapi harus tahu diri Bapak Ibu jangan minta-minta terus ya kan Pak Ustadz kekayaan Allah katanya melimpah ruah tapi kenapa Pak Ustadz saya mulai mulai balik sampai sekarang minta kaya raya kok nggak dikasih-kasih oh perlu jawaban hmm, perlu dijawab kan gitu saya mau nanya banyak orang itu Bapak Ibu dekat kepada Allah itu kalau punya masalah istiqomah di atas sajadah itu kalau punya masalah Bapak Ibu iya kan bangkrut utangnya miliaran baru Allah, Allah, Allah kan gitu di saat dia jaya Bapak Ibu nggak nggak nggak ingat kepada Allah ya ini kata Allah sebenarnya doanya mau dikabul doa Bapak Ibu itu mau dikabul tapi entar ini ini modelnya orang ini kayak anak kecil anak kecil kan gitu Bapak Ibu kalau mau neneng sama ibunya kalau butuh nangis-nangis kira-kira kalau sudah dinenengin ketawa-ketawa main seenaknya kan gitu ini kata Allah ini kelasnya masih bayi ini biar biar biar biar istiqomah aja dulu dia mendekatkan diri kepadaku Jujur orang tua kami banyak orang itu Bapak Ibu dekat sama sajadah, maksudnya dekat kepada Allah itu kalau punya masalah, masalah, nggak punya masalah ya sudah lepas orang tua kami. Jadi kalau kayak gitu Bapak Ibu kayaknya enak punya masalah terus deh, ya kan gitu. Jadi biar dekat kepada Allah, kepada Allah. Tapi ingat Bapak Ibu permasalahan itu tiada lain kecuali pengangkatan derajat. Tidak selesai dari satu ujian kecuali saya itu naik pangkatnya di hadapan Allah. Kalau anda nggak mau diuji, Emangnya Anda lebih hebat daripada dari, daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kurang apa? Surganya paling ting, tinggi. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ujiannya bertubi-tubi. Iya kan? Ujiannya bertubi-tubi. Makanya Bapak Ibu benar apa yang disampaikan para ulama, kamu nggak usah takut ujian. Takutlah kamu di saat tidak bisa menyikapi ujian Ya, kalau kita nggak bisa menyikapi ujian Bapak Ibu, ya itulah nanti endingnya, ya kesananya, jalan keluarnya akhirnya jel jelek. Karena ujian itu Bapak Ibu, Ibu mau nggak mau ujian pasti akan datang. Coba anak SMP yang sekolah itu Bapak Ibu, anak SMP yang sekolah kalau ditanya ujian mereka semuanya gemeter, iya kan takut. Apakah ketakutannya menjadikan ujian UN-nya nggak ada? Ya nggak tetap mau takut nggak takut, inti tetap harus uji ujian makanya mau nggak mau bapak ibu di dunia ini pasti ada namanya uji ujian ulama ada ujiannya sendiri kiai ada ujiannya sendiri orang awam ada ujiannya sendiri pembisnis ada ujiannya sendiri semuanya ada ujiannya sendiri yang paling hebat adalah di saat dia diuji oleh Allah kembali lagi kepada Allah ini yang pas ini tapi yang bermasalah di saat dia diuji oleh Allah kok ngambil jalan pintas ngambil jalan alternatif keliru Bapak Ibu mintanya bukan minta kepada Allah ini musibah maka ayo orang tua kami Ramadan bulan meyakinkan di dalam hati kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala keraguan-keraguan yang ada di dalam hati kita mudah-mudahan segera dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah Bapak Ibu jika Anda senantiasa mengutamakan ridho Allah maka Anda nanti akan dikejutkan dengan pemberian-pemberian Allah yang maha dahsyat asal Anda mengutamakan ridho Allah ridho Allah ya yakin yakin orang tua kami kalau anda sudah mendapatkan ridho Allah pemberian-pemberian Allah yang maha dahsyat akan senantiasa ngintil kepada kita kaget lagi kaget lagi kita kaget lagi tapi kagetnya bersyukur kepada Allah kepada Allah mudah-mudahan dari yang sedikit ini disertai taufik dan inayah Allah kita semuanya dijadikan orang yang yakin dengan dengan ke kebesaran Allah yakin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 Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Selanjutnya mari kita simak kajian dari guru kita semua Buya Yahya. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan hati dan fikiran kita. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد اذكروا صلاة على النبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله فصلاة الله وسلامه على رسول الله حبيبنا سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اللهم يا ربنا كما قد أكرمتنا بهذا الشهر الكريم أعنا يا ربنا على القيام فيه والصيام واجعلنا يا ربنا في هذا السهر الكريم من عتقائك واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridho Allah para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita perbaharui syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan umur masa hingga kita bisa masuki bulan pengampunan Allah teramat banyak dosa kita dan Allah tahu itu teramat banyak kesalahan kita Allah maha tahu itu kemudian Allah memudahkan kita untuk masuk ke bulan Ramadan bulan Allah memberikan pengampunan kepada hambanya semoga kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita ini adalah tanda bahwa karena kita adalah akan digolongkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terampuni hamba yang terampuni dan semoga kita bisa menjaga Ramadan perilaku kita perilaku Ramadan lesan Ramadan pandangan Ramadan pandangan yang jauh dari kemaksiatan lidah yang jauh dari kemaksiatan hati yang bersih jauh dari dengki dan dendam itulah maksud sadar akan Ramadan sadar kalau kita di hari mulia di bulan mulia yaitu agar kita tuh menyesuaikan kalau ternyata di bulan mulia ini kita tidak menyesuaikan mencolok sekali artinya dosanya amat gede sehingga dikatakan bahasanya sungguh terkutuk kalau ada orang masuk bulan Ramadan kok dosanya belum diampuni itu bagaimana Wong dia memasuki bulan Allah mengampuni hambanya Allah membuka pintu lebar pengampunan kok dia tidak diampuni tidak akan tidak diampuni oleh Allah kecuali karena dia jauh dari pintu maaf Allah terlalu jauh atau bahkan tidak rindu untuk mendekat atau bahkan tidak teringat akan dosa-dosanya merukilah merukilah dan sebuah kebodohan kalau pepatah kita mengatakan ada ayam mati di lumbung padi itu ayam bodoh memang dari dulu ayam bodoh tapi urusan makanan ayam tidak bodoh ngerti tapi di lumbung padi sama seperti ada hamba beriman yang rindu beribadah selama ini mungkin dia banyak bersedekah di luar Ramadan dia banyak sholat di luar Ramadan dia banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan karena katanya ingin mendapatkan pahala dari Allah setelah itu dimasukkan bulan Ramadan kok tidak ada peningkatan padahal kalau seandainya kita menyumbang 100 rupiah di luar Ramadan nilainya di dalam bulan Ramadan berlipat-lipat sholat yang kita tegakkan di luar Ramadan ada pahalanya tapi kalau kita tegakkan di bulan Ramadan berlipat-lipat ini ada diskon besar-besaran kenapa tidak rindu Baik, mari kita tingkatkan semua kebaikan di bulan Ramadan. Ada dua sisi ya, sisi meningkatkan ibadah. Yang sisi satu lagi adalah sisi menjauhi kemaksiatan. Dan menjauhi kemaksiatan itu amat penting sekali sekali sebab banyak di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu bukan sekedar dosa lalu mendapatkan hukuman dari Allah tidak akan tapi dosa itu juga menghapus pahala kebaikan yang pernah dilakukan seorang hamba minus benar itu pahalanya habis banyak di antara dosa yang menghabiskan pahala pahalanya habis plus dosa nanti ayo kita jaga anggota tubuh kita dan kita jaga hati kita di bulan Ramadan lapangkan hati untuk memberikan maaf kepada saudara-saudari kita agar tidak tumbuh subur dendam di dalam hati sebab dendam itu akan memicu kita untuk melakukan aneka ragam kejahatan hapus kedengkian di dalam hati kita karena kedengkian di hati kita itu akan menghalangi beraneka ragam kebaikan untuk saudara kita sadari kita berada di bulan Ramadan kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin kita sudah sampai kepada bab istihbab du'a'i fis safari bab istihbab du'a'i fis safari qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila anqal fi bab istihbab du'a'i fis safari bab disunnahkannya berdoa di dalam bepergian di dalam bepergian kita disunahkan untuk banyak memohon hei para musafir yang jauh datang ke tempat ini ataupun anda pergi kemanapun selagi bepergian anda adalah bukan dalam kemaksiatan pergi mubah saja itu menjadi sebab doa anda dikabul oleh Allah mubah jual beli yang halal bukan nggak ada modal haram nggak ada cara yang haram apalagi jika bepergian anda adalah bepergian yang mulia ada yang mau umroh hari ini ada yang datang dari tempat dia mau menghadiri pengajian ini adalah bepergian yang baik bepergian mubah saja itu menjadi sebab dikabul oleh Allah doanya perbanyaklah doa perbanyaklah doa tapi kalau pepergiannya maksiat ya tidak tidak akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai kita itu memandang sesuatu itu adalah dengan dari sisi pandang sebelah pandang kalau kita mandang itu tidak gini ada orang berpikir tentang bagaimana doa-doa yang dikabul Bagaimana agar doa dikabul? Lupa bahasanya di sana ada yang menjadi sebab doa tidak dikabul, tidak di tidak diingat. Sama Imam Ghazali mengingatkan bahasanya di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali mengingatkan tidak cukup agar kita bisa belajar serius dan benar selamat itu enggak cukup kalau kita hanya menghafal hadis-hadis tentang keutamaannya menuntut ilmu enggak cukup dan kadang setan membisikkan yang seperti itu agar kita belajar serius setan yang bisikannya tapi dilupakan kata Imam Ghazali dilupakan tentang riwayat-riwayat keterangan dari Nabi begitu besarnya dosa orang yang punya ilmu lalu tidak mengamalkannya ada sebagian orang tertipu yaitu oleh setan di BCI untuk beramal sebanyak-banyaknya baik amal di rumah kita di bulan Ramadan atau amal umroh yang yaki umroh wah ini setan membisikkan untuk mengamal beramal baik terus sholat terus sampai lupa hal-hal yang akan menghancurkan amalnya dilupakan tentang hal-hal yang menjadi sebab dosanya tidak diampuni atau menjadi sebab tidak dikabul doanya dilupakan tentang hal-hal yang menjadi sebab amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin ada orang yang pernah ada orang yang pernah disebutkan di hadapan Nabi imra'atan tudkaru bi kathrati salati seorang perempuan yang memang dia adalah banyak sholat dan banyak puasanya hebat siang harinya berpuasa di malam harinya hanya memperbanyak sujud ruku hebat luar biasa urusan ibadah kepada Allah tapi ternyata dia punya kebiasaan lesannya itu kalau ngomong suka nyakiti orang lain ini tidak disadari dan memang begitu kebanyakan manusia itu setan yang membuat lupa membangun kebaikan tapi lupa dia ada dosa-dosa yang dilakukan padahal dosa itu menjadikan sebab pahala itu habis bulan Ramadan pun demikian mungkin ada orang yang Masya Allah memperbanyak ibadah, ibadah, ibadah luar biasa baca koran sampai hatam tak tahunya apa mestinya harus melayani pelanggan misalnya kita kerja di sebuah perusahaan atau kita sebuah di kantor apakah itu kantor-kantor kantor pemerintahan atau kita bekerja di rumah sakit atau apa tugas kita itu ibadah kita ya melayani menjalankan tugas sesuai dengan ikatan antara kita dengan perusahaan tersebut tertipulah oleh setan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya ini ada pasien 50 ngantri baca Al-Quran satu juz lagi maksiat ya banyak orang tertipu menjalankan ibadah akan tapi ternyata dia lupa bahwasanya ada ada dosa yang dilakukan dan menjadi sebab amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kini ada berita bahwasanya Anda wahai orang musafir doa Anda akan dikabul oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata qala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathu ta'awatin mustajabatun mustajabatun la syakka fihinna Tiga doa-doa yang akan dikabul oleh Allah dan tidak perlu diragukan lagi yang ngomong bukan kami tapi yang bersabda baginda Nabi yang tidak berucap kecuali dari wahyu yang pertama adalah dakwatul mazlumi doanya orang yang terzalimi maka sebetulnya kalau orang faham bahwa jika ia berbuat zalim kepada saudaranya sebetulnya itu, itu daftar hancur daftar hancur karena apa? Mengundang kehancuran dari Allah. Kalau kita berbuat dolim, naudzubillah, jangan kita lah Semoga kita dijauhkan dari berbuat dolim. Kalau ada orang berbuat dolim, makanya kalau buat contoh pun harus mikir ya. Eh, saya mikir ingat kan. contoh. Ada orang berbuat dolim. Ada orang berbuat dolim kepada saudaranya. ya saudaranya kebetulan juga kok nggak baik-baik bener langsung mengutuk dengan doa-doa yang jelek maka katailah akan Allah turunkan bencana besar kepada orang yang berbuat dolim sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh saudaranya cari hancur maka waspada dalam hidup jangan berbuat dolim kepada sesama kepada saudara kepada bawahan kepada siapapun yang bersama kita kezaliman dakwatul madlumi doanya orang yang didolimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat dolim dan jauhkan dari didolimi kalau ternyata pilihannya antara yang berbuat dolim dan didolimi maka tentu memilih yang didolimi cuman harapan kita tidak ada kedoliman di antara kita karena berbuat dolim itu besar habis pahala keras hati dan tingkat kedoliman itu bermacam-macam ada dolim kepada ibunda ayahandanya durhaka neraka paling dalam kalau berbakti kepada ibundanya neraka surga tertinggi durhaka kepada orang tuanya dolim kepada orang tuanya neraka terdalam jadi memang ada yang namanya surga itu ada derajat ada yang namanya neraka itu darokat. kalau surga itu terus kalau neraka darokat terus dalam baik kemudian siapa lagi dakwatul musafiri doanya orang bepergian bepergian tadi yang kami sebutkan bepergian dalam kehalalan bukan pergi untuk yang haram bepergian yang haram tidak akan menjadi sebab doanya dikabul dan ada ya hati-hati biarpun bepergian tapi kalau dengan haram tidak akan dikabul biarpun dia tuh ibadah kayak apa semoga ahli umroh ini adalah ahli umroh yang diterima yang yang mau berangkat Biarpun dia pergi ke Mekah, ke Madinah, kemana saja, tapi kalau dengan yang haram tidak dikabul doanya oleh Allah. Nabi pernah bercerita tentang seorang laki-laki yang agbar ash'af, orang yang compang-camping. Artinya dari bentuk lahirnya bukan orang yang cinta dunia dari bentuk dohirnya adalah orang yang baik dari bentuk dohirnya bukan orang yang sombong dalam bentuk dohirnya bukan orang yang jahat Kemudian dia memohon kepada Allah dengan menunjukkan ketawaduan bentuknya, bentuk zahirnya. Karena baju compang-camping, lambut berdebu, acak-acakan. Kemudian memohon kepada Allah dengan cara yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi-nabi menengadahkan tangan adab. Yamuddu yadahu menengadahkan tangannya dan memohon dengan ilhah Allah itu senang kalau hambanya itu minta dengan benar-benar mengulang ya Allah ya Allah ya Allah ampuni Allah senang tapi kalau kita minta sama orang begitu marah orang beri duit beri duit beri duit plak tapi kalau dengan Allah tidak ilhah kalau kita minta kepada Allah ya Allah ya Rob ya Rob ya Rob dalam hadis seperti secara zahir sebab-sebab dikabul sudah ada dia bepergian dia menunjukkan ketawaduan caranya pun benar menengadahkan tangan tapi spontan Nabi mengatakan anna yastajabu lidzalik bagaimana akan dikabul doanya orang ini karena apa makanannya haram minumannya haram bajunya haram keharaman menjadikan sebab doa tidak dikabul oleh Allah biarpun katanya orang musafir akan dikabul itu dikatakan Nabi tidak dikabul apalagi jika bepergian untuk kemaksiatan sepanjang perjalanan dia dalam maksiat, maksiat, maksiat dan kalau mati dalam keadaan bertujuan kepada maksiat bablas dia masuk neraka itulah su'ul khotimah tapi kalau orang benar niatnya hatinya benar semoga panjang umur semua kalau ternyata di saat menuju kepada kebaikan biarpun baru satu langkah yang diayun kok buru-buru mati maka dia sudah sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala makanya berfikirlah anda kemana langkah kaki ini hendak kemana kaki ini akan melangkah mau kemana kita oh mau ke tempat yang baik pastikan dan berani yakin langkahkan kaki karena apa sepanjang perjalanan kita itu dalam posisi aman menuju surga Allah kalau pulang kembali ke rumah dapat pahala kalau mati di jalan masuk surga Dakwatul musafiri doanya orang yang bepergian wahai hamba yang berada di dalam perjalanan Jangan pelit untuk mendoakan ya. Siapapun yang dalam bepergian perbanyaklah memohon kepada Allah doa dan berdoalah dengan doa-doa yang berkualitas. Doa yang punya fungsi membersihkan hati juga, bukan sekedar dikabul doa. Maka perbanyaklah mendoakan anak-anak kita, khususnya itu anak-anak kita, saudara-saudara kita, khususnya orang-orang yang kalau orang-orang yang menjadikan sebab kita baik memang harus kita ingat dalam doa guru kita, orang tua kita, anak kita ada lagi kita harus banyak mendoakan orang-orang yang bisa menjadi sebab kita masuk neraka juga siapakah dia mendoakan orang yang dolim sama kita mendoakan orang yang jahat sama kita mendoakan orang yang menyakiti kita Jangan dianggap sepele loh ya. Jangan-jangan itu adalah umpannya setan untuk memacu, eh, untuk memancing emosi kita sehingga pada akhirnya kita pun dendam sama dia. Ayo, akhirnya kita masuk menjadi pendendam yang pendendam itu sendiri tidak akan dikabul oleh Allah. Coba. Setan itu hebat. Wow, setan hebat. Belajarnya bertahun-tahun. Anda baru berapa bulan, berapa tahun belajar di majelis seperti ini? Ini setan sudah belajar lama. wow, belajarnya dari orang-orang besar setan. Dan dia itu dalam mempelajari ingin menjerumuskan hamba Allah ini nggak pakai tidur dia Makanya tibu daya setan itu jitu. Setan itu ingin menjerumuskan si B, saya ingin jadikan si B ahli neraka, tapi tidak langsung si B yang diganggu. Si B punya adik namanya A. A yang diganggu dulu. A, jahatlah kau kepada B. Akhirnya diam-diam si A itu ngambil duitnya si B. Jahat kepada si si B kepada saudaranya. Diambil dah hartanya si B si B awal-awal ya sabar eh semakin ini semakin jahat itu si A adiknya itu semakin jahat semakin kuat jahatnya tapi tujuan setan bukan si A si A mah beres sudah jadi sahabat karibnya sama setan cuman setan punya tujuan ini si B terus dipacu jahat terus kepada dia terus dolimlah kau kepada dia dolim terus kepada si B saudaramu itu betul si B tidak tertata hatinya mula-mula dia orang baik cuman lihat saudaranya si A itu sudah dolim ngambil waris yang ngambil duitnya sudah begitu kurang ajar masalah lagi masalah lagi ya mulai marah dia sudah tidak mau melihat lagi adiknya salaman sudah tidak mau lagi hmm. sudah tidak cukup sampai itu sudah mulai ngobrol dengan istrinya ma tahu tidak adikku ini uh biarpun kaya kaya tidak berkah dia ngambil harta kita oh gitu pak iya mama nggak tahu tak iya harta waris saya disebut sama dia si istrinya mulai dia dikasih tahu mulai benci juga sang istri kepada iparnya anaknya pulang kuliah pak Insya Allah Senin berangkat Pak, uang kuliahnya belum nih. Aduh, kita ke uang kuliah lagi. Ah, sebetulnya kita ini akan susah-susah begini nak kalau bukan pamanmu itu. Lah mulai masuk. Setan tepuk tangan, masuk kailku. Anjingnya sudah kena itu. Hmm yang satu berbuat jahat dengan kedoliman yang satu mulai dendam dan ben benci akhirnya apa biarin mereka ribut biarpun mereka ribut di dunia sebetulnya nanti di surga mereka bersahabat di neraka jahanam hati-hati itu setan maka doakan orang-orang yang bermasalah dengan kita juga doakan orang yang berbuat dolim sama kita juga kalau dia berbuat dolim terus jangan sampai kita ngikuti menuruti marahnya dia di setan yang melempar ke kita biar kita emosi biar kita marah ya biar kita dendam ya tapi kalau hati tertata lapang didoakan ya Allah orang yang kurang ajar kepadaku ampuni dia ya Allah uh, indah khususnya di bulan mulia bulan Ramadan baik apalagi kita didolimi double lagi anda di bepergian anda didolimi double pengkabulan makanya doanya yang baik baru setelah anda mendoakan orang-orang yang berbuat dolim itu doain dengan doa kebaikan baginda pun doakan doa baik Allah mahdi kaumi fa innahum maka ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku itu mereka berbuat begitu karena belum tahu maka dari mimbar mulia ini kita doakan siapapun yang berbuat salah berbuat dolim kepada kita ini semoga Allah ampuni mereka berikan kesadaran baik doa dia dalam bepergian sudah begitu didolimi waduh hebat kumpulan sebab dikabul doa oleh Allah baru setelah itu bolehlah dan bolehlah setelah itu baru kita mendoakan anak-anak kita sebab ada orang doanya doa orang egois kalau dituruti sumpek juga dia egois itu orang yang sebenarnya kalau doa ya Allah semoga anakku anak yang anda jadi sukses kaya anak tetangga gimana ntar dulu yang penting anak saya dulu ya Allah rizkiku ya Allah aku aku aku aku aku itu egois kalau betul-betul yang lain dimatikan Allah terus anda hidup sendiri di dunia terus gimana kira-kira egois orang doa egois tidak dikabul oleh Allah Doa itu semakin sempit, susah dikabul, tapi semakin diumumkan, semakin diperluas, semakin mudah dikabul oleh Allah. Wa da'watul walidi ala waladihi ala waladihi doa orang tua terhadap anaknya. Ini di sini pakai kalimat ala. Doa itu kalau ala itu adalah kutukan, omongan yang enggak enak. Maka hei para orang tua, tahan emosimu semarah apapun dirimu jangan mendoakan jelek kepada anak-anak na'udzubillah emosi sebetulnya hati kecilnya nggak mau cuman emosi kan diucapkan oleh lesan sehingga ada seorang ibu mengatakan semoga anakku begini begini begini doain jelek mengutuk anak jahannamu untuk bilangan ajaan ada seorang ibu bilang ada ah, seorang anak setan iya bu betul eh gitu kan tidak enak ibunya yang setan bilang anak setan kok <laughs> ada orang ngomong ngomongin anaknya begitu sebetulnya hati kecilnya juga begitu cuman karena orangnya tidak pernah menata kesabarannya ngucap kalimat yang jelek Coba itu ibu bi di kampung itu naudzubillah yang suka ngomong jelek doain anaknya ngutuk semukan dasar kau anak durhaka sengsara. saat kampung datang bilang amin. Nyesel dia. Lah, kok diamini? Saya nggak beneran. Makanya biarpun nggak beneran kalau sudah kau ucapkan dikabul nanti oleh Allah. Wong hatimu tidak menghendaki dihancur kok. Kenapa kau ucapkan emosi? Jangan sekali-kali doain jelek kepada anaknya. ada salah satu orang yang Allah yarham sudah meninggal itu subhanallah memang lesannya lesan baik kalau diganggu tuh langsung doanya baik mendoakan gak pernah ngomong jelek dia punya penyakit gula meninggal masih muda diduga khusnudonnya orang dengan orang ini memang dia adalah kekasih Allah majidub tapi enggak enggak majidub bukan majidub majidupan kalau majidub majidupan itu adalah uh, eh, kayaknya majidub mabuk tenggelam dalam cinta kepada Allah tapi senang duit ini majid palsu ini eh, ini ndak majid itu beneran kalau dapat duit siapa yang deket dikasih nah, ini dia itu kalau diganggu sama orang tuh nggak pernah ngomong jelek coba diganggu mesti ah suge selamat selamat selamat selamat diganggu selamat selamat selamat tapi begitulah ini ini lesannya dibimbing oleh Allah kalau bisa lesan kita tuh begitu biarpun tidak harus, harus majtub menunggu majtub dulu nanti nah alasan mari kita punya lisan baik semarah apapun kita kepada anak kita ya Allah anakku ya Allah anak hidup jadi ahli surga ya Allah mudahkan segala urusannya ya Allah marahnya orang baik itu kadang terungkap dalam kalimat baik dalam istilah Arab itu Allah yahdik itu kan petunjuk ya Allah yahdik semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu ini sering digunakan orang di saat lagi marah sehingga kadang orang melihat lafadznya bukan melihat maknanya maka di bahasa Arab itu kalau bilang Allah yahdik itu orang marah karena Allah yahdik itu bisa dibalas dengan marah padahal maknanya apa doh nah, karena Allah yahdik itu kayak cacian cacian itu kan tidak ada urusannya dengan lafadz cacian urusan dengan ungkapan anda tahu panci? panci tahu? panci panci itu biasa cuman kalau saya lagi mau dasar panci enak nggak? ya nggak enak padahal cuma panci luapan <laughs> itu loh yuk. panci loh. panci nah, padahal panci saya beli panci juga nah, jadi kadang kalimatnya tuh kadang-kadang kalimat baca tapi luapan dari emosi cuman biarpun emosi kalau kalimatnya baik kan nggak membahayakan anak kita ungkapannya jelek semuanya naudzubillah Kemudian, hei para ibu, hei para anak. Hei hamba Allah, kalau memang kita mendoakan jelek kepada seseorang, ini ada dua kemungkinan. Orang tersebut lagi rugi, pokoknya doain jelek itu rugi dan rugi dan rugi. Kenapa? Kalau kita mendoakan jelek kepada seseorang, kalau orang itu tidak pantas kita doakan jelek, maka doa itu akan dikembalikan kepada kita lo kan rugi sudah itu oh, tak banyak apa dia anak idep anak baik balik yang neraka dia sendiri nanti karena begitu kaidahnya doa itu kalau sudah dilepas dari mulut akan dihadapkan dikembali akan diarahkan kepada Allah akan mengarahkan kepada orang itu artinya apa akan dikabul untuk orang yang didoakan kalau dia pantas kalau ternyata orang itu tidak pantas akan dikembalikan kepada yang mendoakannya maka kesimpulannya adalah dalam keadaan apapun yuk kita biasakan lesan kita dengan lesan yang baik jangan lesan caci maki jangan lesan olok mengolok jangan lesan kotor kita ingin menjadi lesan punya lesan yang baik kenapa takut suatu ketika lesan itu muncul untuk orang-orang yang seharusnya kita doakan baik anak-anak kita istri saudara dan seterusnya selanjutnya rawahu Abu Daud hadis riwayat kala Imam Abu Daud wa Tirmidzi qala hadis hasan ini hadis hasan walaysa fi riwayat Abi Daud ala waladihi di dalam riwayat Abu Daud tidak ada ala waladihi hanya doa dakwatul walid doa orang tua itu dikabul maka menurut riwayat Abu Daud dikabul dari dua sisi bukan di saat mendoakan jelek saja tapi di saat mendoakan baik juga akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala babu ma yad'u bihi idza khafa nasan aw ghairahum bab ma yad'u bihi sesuatu yang akan dibaca dalam doa doa apa ma sesuatu yad'u yang ia memohon bi dengan ma maksudnya doa apa kalau seseorang itu masuk satu tempat takut dengan orang-orang ghairihim -orang mungkin orang itu banyak di situ orang berbuat jahat orang punya makar akan membuat wayang akan mengganggu atau binatang atau apapun di situ baik kita kembalikan kepada Allah wa an abim jadi kita berdoa apa yang kita doakan doa apa sih an abi Musa al-Ash'ari Diriwayatkan dari Abi Musa al ashari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu idza khafa qauman kalau takut kepada satu kaum qala beliau berkata Allahumma inna naj'aluka ala nuhurihim Allahumma ya Allah inna sesungguhnya naj'aluka aku menjadikan dirimu ya Allah ala nuhurihim pada leher-leher mereka maksudnya pada mereka maksudnya gini ya Allah aku serahkan mereka kepadamu ya Allah jika mereka orang jahat terserah engkau ya Allah kau jadikan dia baik jadi menyerahkan kepada Allah Allah sehingga apa ini adalah hakikat keimanan rasa takut kita kepada hamba Allah baik itu manusia atau yang lainnya harus kita tumpangi dengan keyakinan kita kepada Allah sebesar apapun itu kekuatan orang yang bakal menghancurkan kita katakan naza'aluka aku jadikan engkau ya Allah ala nuhurihim fi nuhurihim pada mereka maksudnya apa ya Allah aku jadikan engkau yang ngurusi mereka maksudnya aku pasrah kepadamu urusi mereka ya Allah biar aku aman jalan ke sana apakah kau jadikan mereka tidur atau kau jadikan mereka lupa atau kau jadikan mereka jadi nggak ganggu saya itu aku serahkan kepadamu engkau yang lebih tahu bukan hancurkan mereka ya Allah unda oh, begitu karena bisa jadi setelah kita masuk ke sana masuk Islam lalu menjadi pembela Islam akan tapi urusanmu ya Allah aku serahkan kepadamu ya Allah wa na'udzubika dan aku berlindung kepadamu ya Allah min syarri min syururihim aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan-kejahatan mereka ya Allah mereka jahat masyhur dengan kejahatannya dan aku akan masuk kampung jahat itu ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah dari terkena dari tertimpa kejahatan mereka lah kalau sudah kita serahkan kepada Allah lihat biarpun kita berada di tempat yang sangat jahat Allah akan melindungi kita kuncinya akan kembali kepada Allah Rawahu Abu Dawud dan Nasai bi isnadin sahih. Hadis diriwayatkan Imam Nasai dan Imam Dawud dengan isnad yang sahih. Babu ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab yang hendaknya ini, apa yang hendaknya dibaca kalau kita turun di sebuah tempat, apakah itu rumah, hotel, atau apapun. Karena kita tidak mengerti kita belum tahu apa yang ada di situ perangkap bom eh, sekarang ada hmm, anu, pada takut sama bom nggak usah takut sama bom apalagi mungkin gangguan sihir segala macam dan pokoknya yang menakutkan karena tempat itu baru ya kita belum pernah tahu Nggak usah khawatir Nabi ngasih doa tapi kuncinya yakin loh ya urusan santet pelet apa lagi wah ini urusan begitu itu sihir itu enteng bagi ahli iman orang yang ragu keimanan itulah yang susah Wong doa dari Nabi. Ada orang, saya sudah baca doa atau aku masih, ya kamu baca doanya setengah-setengah kurang yakin, masih yakin dengan komat kepenya dukun. Kalau sudah dari Allah dan Rasulnya harus kita yakin ini adalah doa yang paling top, nggak ada yang bisa mengalahkannya. Aman. Wong baca doanya berkebok sambil gemeteran ketakutan. Lagi kok bisa ini? Wong baca doa Rasulullah keyakinannya dengan dukun. Nggak ada sihir sebesar apapun nggak akan bisa mengalahkan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini perlu membangun keyakinan. Setelah itu nggak, kalaupun ada sihir, Nabi pun pernah kena sihir lewat. Hanya sesaat saja, mungkin tiba-tiba uh, pusing sesaat. Hmm. Oh, hilang oh tapi setiap hari saya antri mikir wah jangan-jangan kena sihir saya pergi ke dokter nggak ada penyakit alhamdulillah Oh, setiap hari baca zikir kok masih bingung. Kadang-kadang pergi ke dokter nggak ada penyakit tambah bingung. Ini terus gimana? Mau dibilang jantungmu rusak begitu? Alhamdulillah. Jadi keyakinan dengan doa Allah dan doa, doa Nabi ini penting. Baru setelah itu jangan mikirin semakin kita pikirin semakin nyambung itu pengaruhnya sihir akan semakin kuat semakin kuat pengaruh sihir itu sudah ada pendidikan dari Nabi kita masuk ke tempat mungkin dia ada orang yang meletakkan sihir atau mengganggu atau apa atau di rumah kita sendiri Anhaulah binti Hakim dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada beliau qalat beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah bersabda. Awas enggak usah ragu-ragu ya. Dan enggak usah suudon sama orang. Urusan berdukunan dan sebagainya. Ini kadang-kadang tokonya ada bunga saja bingung. Ya Allah, kok ada bunga di depan? Ya tadi ada anak kecil main-main jatuh bunganya di situ. Wah, ini suudon tetangga jangan-jangan ngasih. Wah, ini hidupnya kok suudon sama orang. repot itu hatinya rusak itu mana imannya sihir itu ada Nabi menyebut sihir dan sihir ada disebutkan di al murqan juga disebutkan kok min syarri nafathati fil itu akan perempuan-perempuan yang meniupkan sihir itu ada sihir sihir ada dikisahkan tentang Nabi Musa dengan sihir tapi kan kalah dengan Nabi Musa baik ini ini keimanan karena kita sering kedatangan orang ya urusannya bingung aja kayak disihir terus sama orang disantet di ini kadang-kadang juga nggak sukses-sukses banget memangnya apamu sih mau diambil kamu disihir-sihir tak gitu kan? <laughs> kadang-kadang oh nggak sukses pikirannya suudon sama orang memang duitmu mau diambil sama dia gantengmu apa lagi pangkatmu juga enggak tapi karena hatinya prasangka buruk oh, saya sudah hari disihir sama orang usil banget orang ngurusi dirimu ini bahaya urusan perdukunan ini suudon sama saudara sama ini dan memang dukun ngajari suudon doa dari Nabi adalah kunci maka baca zikir yang rutin setiap hari baca setiap saat selesai maka kalau kita pikir kita turut eh, jangan-jangan eh, ah, kok ada bunyi ketek padahal itu aslinya juga tikus jatuh cuman kebetulan pas ada orang menyihir lah ini karena sudah mulai kebuka radarnya masuk cep hmm, mulai masuk jadi kayak radar begitu lah kalau kita mikirin berarti kita buka Shhh, ketangkap sama sihirnya masuk tapi kalau kita tidak pikirin tidak doa Nabi ini jangan pikirin cuek kebal nanti ketebak-ketebuknya sihir nggak ada artinya kita mau masuk rumah yang kita tidak mengerti ada apanya itu di dalam rumahnya Nabi mengatakan apa? Menazala manzilan thumma qala barang siapa masuk satu tempat turun manzil itu bisa dikatakan rumah atau lembah yang kita turun di situ atau kampung qala berkata a'udzu aku berlindung bi kalimatilah dengan kalimat Allah tamati yang sempurna kalau kita kembali kepada kalamullah, itu maksudnya ia berlindung kepada Allah. Sebab kalau sesuatu yang menyebut tentang sifat-sifat Allah yang abadi, qadimah, azaliyah yang dahulu, ia kembali kepada zat Allah juga. Kalimat Allah maksudnya aku berlindung kepada Allah. Kalau kalimat Allah yang sempurna itu adalah sifatun qadimatun azaliyah kembali kepada zat Allah. Seperti kudratilah aku berlindung dengan kudrat Allah, berlindung dengan irada Allah. Kenapa? itu adalah sifat qadimah azaliyah qaimah bidati ta'ala yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala artinya maknanya jelasnya aku berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq dari kejahatan yang Allah jadi segala ketidakbaikan yang Allah ciptakan kalau jengking, sihir dan sebagainya apa Nabi menjaminnya percaya kepada Nabi atau tidak sih yang hadir nih yakin baik ini harus saya tanya dulu kalau tidak percaya nggak guna itu doa Nabi mengatakan barang siapa mengucapkan ini Nabi tidak bohong kalau ternyata ada orang baca ini kok masih ini yang bohong hati kita kurang yakin dengan omongannya Nabi mengatakan lam yadurhu syai'un tidak akan ada tidak ada yang membahayakan dia apapun tidak ada apapun yang membahayakan membahayakan dia hatta yartahila min manzilihi dzalika sampai dia meninggalkan tempat tersebut rawahu muslim hadis diriwayatkan oleh imam muslim baik ini adalah doa ada lagi dibaca lagi wa an abd an bin amru radhiyallahu taala dari sayyidina ibnu amru radhiyallahu taala anhu semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau keduanya Abdullah ibn Amru ada Abdullah bin Umar Kala beliau berkata Kana Rasulullah Ini hadisnya Ada baginda Nabi SAW Iza safara Kalau beliau bepergian Fa'akbalal laylu Lalu datang malam Kalau sudah menjelang malam Disitulah bermain kejahatan-kejahatan yang tersembunyi kalau siang kejahatan yang terang-terangan kejahatan tersembunyi itu termasuk di dalamnya adalah ya jin-jin sihir dan sebagainya akbalal lailu kalau sudah datang malam kalau Nabi dalam bepergian kalau sudah masuk malam kita tidak ngerti apa yang terjadi di kampung itu ya ardu wahai bumi Rabbi wa Allah, hei bumi Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah A'udzubillah. Hei bumi, maksudnya bumi dan segala isinya yang ada di atasnya. A'udzubillahi aku berlindung kepada Allah wahai bumi min syarriki dari kejahatanmu. Wa syarri ma fiki dan segala kejahatan yang kau bawa. Wa syarri ma khuliqa fihi dan segala ketidakbaikan yang Allah ciptakan bersamamu wasyarri ma yadubbu alaiki dan segala kejahatan semua yang merayap merangkak di atasmu wa a'udzubillahi min syarri asadin dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan asad wa aswadin asadin wa aswadin ditanwinnya karena ini bukan sifat lalu kita aswada aswadin maka Imam Nawawi waktu mensyarah pakai wal aswad dikasih alif lam min sari aswadin ini adalah sebagian mengatakan ada ular besar maknanya ular besar atau orang yang jahat maknanya berlindung daripada asadin macan harimau wa aswadin dan ular-ular yang membahayakan tapi kalau ular setelahnya disebut lagi ular ular besar sebagian mengatakan atau manusia-manusia yang jahat wa minal hayati wa minal hayati dan daripada ular wal aqrabi kala jengking wa min sakinil baladi dan dari penghuni negeri penghuni negeri ya siapapun maksudnya berlindung dari segala kejahatan yang ada wa min walidin wa mawalat dan dari setan dan anak keturunannya jin semua berlindung dari semuanya walid wa mawalat itu adalah jin dan keturunannya pokoknya ya dan beranak pinaknya setan dan beranak pinak Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini doa Nabi. Ya, kita jarang baca doa ya. Doa itu paling oh, oh Bismillah Allahumma ahya wa amut saja sudah untung ini repot. Mau tidur Ini baca doa yang lain bagaimana? Ya baiklah kita buat peningkatan lah. Kalau mau tidur baca-baca doa seperti itulah biar aman ya. Wal aswadu asyahsu. Segala sesuatu asyahsu bisa saja maknanya kak sesuatu yang tampak atau orang atau sesuatu yang besar sampai dikatakan bisa orang besar besar kekuatannya besar bahayanya besar ini atau sampai sebagian ahli tafsir hadis mengatakan ular-ular raksasa ular-ular yang membahayakan qala al-khattabi wasakinil balad siapakah penghuni balad negeri itu umul jin para jin alladzina hum sukanul ardi yang tinggal di atas bumi Qala wal balad, balad itu minal ardi. Balad itu kampung atau satu tempat minal ardi di atas bumi. Maka nama wal hayawani tempat tinggalnya hayawan wa idlam yakun fihi binaun biarpun tidak ada bangunannya. Wa manazilu enggak ada rumah-rumahnya. Qala wa yahtamilu dan juga mungkin sekali annal murada yang dimaksud dengan bil walid iblis wa mawalat dan apa yang dilahirkannya setan setan kan keturunannya iblis intinya ini pendidikan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa biasakan kita mengadu kepada Allah dalam ketakutan seperti apapun biarpun setelah itu lihat upayakan ada dua usaha itu ada dua nggak cukup kita berdoa saja tanpa berusaha secara dohir nggak boleh sudah tahu di situ banyak harimau banyak ular langsung audu kalimatillahi tamati syari makhluk yuk jalan bunuh diri bukan begitu cara lohir harus kita mencari tempat yang aman jalan yang aman cari informasi baru setelah itu kita bareng dengan doa maka kita sering sombong dengan ke keahlian kita hendaknya ini ini isyarat yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi biasakan dengan dua hal dalam segala usaha Pertama adalah usaha zahir yang maksimal, yang kedua adalah usaha batin mengadu kepada Allah. Ini kita sering lupa. Apalagi yang sudah diberi kecerdasan, itu sering lupa kepada Allah. Diberi kecerdasan lupa kepada Allah. Saya sering beri contoh, tidak saya beda-bedakan. Tidak saya ganti-ganti. Contoh, kalau ada seorang ibu sakit, biasanya kalau ibu anaknya sakit karena dia punya duit, ya bergegas pergi ke dokter. Kalau sampai anaknya tidak diberi ke dokter, ini ibu sakit juga ini harus penuh kasih sayang lalu sang anak dibawa ke dokter cuman kita ingin tahu siapa di antara ibu dan bapak sebelum membawa anaknya ke dokter lalu dia mengambil air wudhu kemudian memohon kepada Allah melakukan sholat ya Allah sembuhkan penyakit anakku siapa kira-kira kita tuh sering sombong dengan karunia Allah lah ya itu apalagi ini musim ujian kan musim ujian musim ujian di luar itu lihat kalau sudah anak cerdas tuh jarang doa dia ya tapi giliran bebel minta doa ke kiai sana sini sampai doa pulpennya pulpennya bisa jalan sendiri ini ada aja ini ah jadi kadang-kadang kelebihan yang Allah berikan pada kita menjadikan kita lupa kepada Allah tidak kita harus selalu dengan Allah usaha secerdas apapun diri kita belum jaminan kita sukses dengan kecerdasan sebab yang menjadikan kita sukses adalah Allah kesuksesan dari Allah biasakan makanya siapapun itu kalau lupa nggak sukses Ustadz pun Imam Nawawi ini mengingatkan dalam kitab Tibian yang kita baca beberapa tahun yang lalu Imam Nawawi mengatakan Ustadz pun sering lupa sehingga mungkin Ustadz kalau ngajar hanya nyiapkan materi yang bagus biar terkagum-kagum jamaahnya dia lupa malamnya minta kepada Allah terus apa yang diinginkan oleh seorang Ustadz makanya kita Imam Nawawi kalau seorang Ustadz mau ngajar itu hendaknya di malam harinya sudah mendoakan orang yang akan diajar sebelum memberikan ilmu atau saat masuk majelis dia melakukan sholat dua rakaat kalau bisa doa memohon agar Allah memberikan membuka hati mereka memberikan hidayah begitu bukan hanya mengandalkan materi terbagus cara menyampaikan miring sana miring situ mukanya kaca no. mencar yang indah terpukau orang lah bukan begitu memang secara dohir ada materi yang disiapkan agar indah tidak salah nanti tapi sisi lain ngadu kepada Allah ini juga tidak di saat kita merasa takut, jangan takut itu hanya sekedar berlari tapi berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita menghindar dari segala yang kita takuti. Ketahuilah yang melindungi kita adalah Allah, yang menjaga kita adalah Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katakan kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami para pendengar dan juga para pemirsa di manapun anda berada selanjutnya, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab kami akan berikan kesempatan kepada para jam untuk, untuk pertanyaan seperti itu kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media jadi yang pertama datangnya dari Saputra dari Jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Punten Buya, apa hukumnya diuap buat yang sesak nafas? Pakai alat nebulizer itu membatalkan puasa tidak? Yang membat ingat fikih praktis kita adalah yang tujuh eh sembilan hal yang membatalkan puasa. Di antara salah satunya adalah memasukkan dengan sengaja sesuatu dari lubang depan, eh, dari mulut, dari hidung, dari telinga, dari lubang depan, lubang belakang. Uap nebulizer itu dari mana? Lewat jempol? Di mana? Di mulut sama he? hidung. Baik. Itu ada uap itu adalah air yang diangkat. Dan akan dimasukkan ke dalam mulut dan dan hidung tidak usah ustadz yang menjawab yang sudah belajar fikih praktis misalnya kira-kira batal enggak? kalau sudah batal enggak pakai kira-kira lagi jawab enggak pakai kira-kira kalau jawab pakai kira-kira enggak sah membatalkan karena ada sesuatu yang masuk ke lubang hidung sama lubang telinga eh lubang mulut sama lubang hidung baik itu membatalkan jadi sama biarpun dalam keadaan sakit tetap batal ada lagi pertanyaan saya sambung jadi kita perlu faham ada orang dia sakit jantung dia harus minum obat setiap 6 jam akhirnya apa? karena dia harus kalau tidak minum obat nggak bisa harus minum obat setiap 6 sakit jantung parah akhirnya ada yang bertanya apakah batal kalau minum obat? oh saya, saya ini wah ini pusing ini dipikir kalau sudah sakit nggak bah batal saya jawab yang lain jawabannya apa yang lagi sakit nggak wajib wah puasa biar makan enak <laughs> kalau puasa tetap batal semoga Allah menjaga puasa kita dan menerima puasa kita Allah alam bisawab Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Dimas dari Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya, kalau epilepsi atau ayan itu membatalkan puasa atau tidak karena ketika penyakitnya kambuh dia kejang-kejang dan hilang kesadaran mohon jawabannya Buya epilepsi nah, di sana ada bab orang yang tidak wajib puasa ada sembilan orang yang tidak sengaja saya hubungkan dengan VK praktis dengan harapan apa biar kembali ke sana karena fikih praktis itu ringkas tapi sempurna semua yang membatalkan dan semua hal yang orang yang boleh berbuka sembilan orang yang boleh berbuka puasa yang kedelapan adalah eh, sembilan orang eh, sembilan orang yang tidak ada sembilan orang yang tidak wajib berpuasa kemudian ada sembilan hal yang membatalkan puasa salah satu yang membatalkan puasa adalah hilang akal ingat fikih praktis coba kembali pada fikih kalau tidak salah yang berapa itu yang ke yang hilang akal Hah? hilang akal coba saya, saya oriented dari pertama biar hafal yang batalkan puasa masukkan satu ke salah satu tulang menerima muntah dengan se sengaja membatalkan puasa kemudian setelah itu e, bersenggama dengan sengaja bersenggama. memang sebetulnya kita itu Ramadan seharusnya belajar fikih puasa maka tidak apa-apa dengan pertanyaan kita perluas saja masalah puasa bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani kemudian keluar mani biarpun tanpa senggama dengan sengaja setelah itu yang batalkan puasa adalah hamil eh, yang batalkan puasa adalah haid dan nifas haid dan nifas dapat berapa? 6 kemudian ada lagi yang membatalkan puasa ini ada dua pasang dua pasang ya ah, satu enggak haid nifas melahirkan tiga pasang yang pertama adalah memasukkan suatu ke salah satu lubang lima mulut biar hafal ini praktis ringan masukkan suatu ke lubang mulut lubang hidung lubang telinga lubang buang air kecil lubang buang air besar sama muntah dengan sengaja dua bersenggama dengan keluar mani dua tiga setelah itu haid nifas melahirkan baru yang kedelapan adalah hilang akal ingat tak yang sembilan adalah murtad tapi semua harus pakai keterangan kalau tidak keterangan sesat loh ya keterangannya ben. lah hilang akal ada tiga tingkatan yang pertama hilang akal gila mohon maaf saya tidak bisa memberikan contoh gila itu gimana sih ya gila <laughs> kalau ada orang puasa kemudian gila biarpun sebentar gila oh, gila <laughs> saya nyontoin juga gila batal puasanya biarpun gilanya seben gila beneran ya bukan gila duit gila beneran biarpun sebentar batal puasanya nah hilang akal yang kedua ulama menyebutkan pingsan dan ayan ayan masuk pingsan kalau orang pingsan dan ayan maka puasanya sah asalkan sempat sadar biarpun sebentar di siang hari contoh pingsan habis sahur pingsan bangun-bangun isa, tidak sah puasanya tapi habis sahur pingsan kemudian waktu tuhur sadar uh, kaget pingsan lagi baru bangun isa maka puasanya sah karena sempat sadar biarpun seben sebentar lah sebagian kebanyakan ulama menganyamakan orang ayan seperti itu baik kemudian berarti asalkan dia sempat sadar ya dianggap sah karena ayan itu tiba-tiba nggak sadar begitu kayak orang pingsan kemudian setelah itu tidur tidur juga hilang akal cuman kalau tidur itu biarpun tidurnya sehari habis sahur ketiduran bangun-bangun sholat isya teraweh maka puasanya tetap sah karena tidur hilang akal yang tidak membatalkan puasa mohon kembali kepada fikih praktis ini ingat nanti ini mudah untuk dihafal nanti atau video yang sudah kami hadirkan dalam fikih praktis wallahu a'lam bissawab Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya mengenai wali pernikahan. Apa ba itu? Wali pernikahan. Bagaimana jika wali tersebut sama sekali tidak pernah bertemu dari lahir dengan anak perempuannya? Dia tidak dia tidak tanggung jawab sebagai seorang ayah dan sampai sekarang anak perempuannya tersebut tidak pernah tahu keadaan dan keberadaannya Apakah jika meminta wali kepada urutan wali berikutnya pernikahan tersebut hukumnya batil? Baik. Urutan wali urutan wali selagi masih ada yang lebih dekat tidak boleh yang lebih jauh. Kecuali wali itu memang ma'zul sudah dicabut kewaliannya. Misalnya karena kefasikannya atau perilaku dosa besar yang dilakukan urutan wali yang paling kuat adalah bapak kemudian kakek sampai atas kemudian setelah itu saudara kandung kemudian saudara seayah nah, ini untuk urutannya seperti itu jadi kemudian setelah itu naik kepada paman sekandung paman seayah ya, anak saudara kandung saya saudara kandung, saudara saya seibu tidak di sini. Urutannya seperti itu. Baru nanti ke paman sekandung, paman saya Jadi selagi masih ada yang lebih dekat, maka yang jauh tidak boleh. Kecuali jika yang lebih dekat sudah dikatakan oleh hakim atau secara ilmu sudah tidak sah menjadi wali fasek misalnya fasek yang gak karu-karuan seorang bapak yang pemabuk pejudi gak sholat maka dia batal kewaliannya secara otomatis dalam hal ini menurut kebanyakan ulama hanya Imam Ghazali saja mengatakan biarpun fasek bolehlah kalau seandainya orang fasek nggak boleh menikahkan kayaknya anak-anak gadis pada nggak nikah karena banyak bapak yang fasek nah baik kemudian permasalahannya itu perwalian tidak bisa digantikan selagi wali yang pertama masih sah nah kita lihat tidak memberikan nafkahnya itu apakah karena dia fakir kemudian jauh atau memang dia orang jahat kalau dia babak jahat maksiat bagi dia fasik kalau fasik bisa saja ditinggalkan kefasikan cuman kalau dia tidak fasik dia berhak menjadi seorang wali kemudian ini kelihatannya karena tidak dekat dengan bapak aslinya bapaknya tidak mengizinkan mungkin begitu kalau dilanjutkan pertanyaannya maka kalau seorang bapak tidak mengizinkan baik bapak itu dalam keadaan baik hubungannya dengan sang anak atau tidak kalau seorang bapak menghalangi pernikahan putrinya jika sudah ketemu dengan laki-laki yang sekufu dan agamanya benar sekufu satu pangkat maka seorang bapak tidak bisa melarang kalau melarang harus menggantikan yang lainnya karena apa seorang perempuan itu ah, punya ini hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun maka orang tua yang melarang anaknya menikah seorang wali yang melarang anak perempuan yang menikah yang sudah ketemu calon yang sekufu sekufu itu adalah secara syariat adalah sepadan dalam nasabnya, dalam agamanya, kemudian dalam pekerjaannya maka kalau sudah sekufu begitu orang tua tidak punya hak untuk melarangnya lagi kalau dia melarang malah dosa namanya wali adl adl itu menghalangi putrinya yang ingin mencari yang halal ini kadang orang tua seperti itu mempersulit urusan pernikahan anaknya Coba ingat makna kufu ini bukan senang yang repot sekarang bukan begitu maksa mau nikah gara-gara senang duluan ini kasus berbeda gara-gara sudah pacaran bukan itu kofu misalnya seorang gadis dilamar oleh seorang soleh seorang baik cukup dan sebagainya dilamar sementara seorang anak gadis ini adalah sudah butuh perlu kepada pernikahan lah kalau orang tuanya menghalangi orang tua bisa ditinggal saat itu karena dia abel. karena mungkin yang kita baca bapaknya nggak pernah deket jauh giliran anak mau nikah cawe-cawe melarang dia kalau melarang harus menggantikan orang yang kufu juga agama juga benar seperti itu jadi tidak bisa digantikan selagi dia masih sah tapi kalau sudah tidak sah lagi maka bisa berpindah wallahu alam bisawab Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buya, saya mau bertanya. Bagaimana kita sebagai orang tua di saat menyerahkan anaknya ke pondok pesantren tapi eh, misalkan udah diserahkan ke pondok pesantren di rumah ada yang sakit orang tua ataupun saudaranya bagaimana kita apakah harus berbicara kepada anak yang di pesantren intinya kita pengen patuh kepada apa yang diadakan di pondok pesantren supaya mohon anak kita agar menjadi anak yang berkah dunia akhirat Bu ya Bagaimana itu penjelasannya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepatuhan orang tua kepada pondok itu adalah termasuk salah satu kunci keberhasilan santri. Kalau ada orang tua ruwet rewel, ganggu itu susah. Rewel, dikit-dikit pulang, nyembelih ayam pulang, ini pulang, eh, ini Baik, kalau kasusnya masalah sakit, kasusnya masalah sakit. Jadi ini jawabannya jawaban kenyataan bisa saya jawaban teori ilmu. Kalau jawaban kenyataan saya pribadi. Saya waktu di pondok, kami waktu di pondok, kami punya kakek dan nenek. Saya punya kakek Mbah Abdurrahman Mbah saya. Kakek saya meninggal sama abah saya tidak dikasih tahu saya saya pulang ke rumah saya cari nggak ada kakek Orang saya tidak bisa mandiin, tidak bisa ngapa-ngapain. Mending di pondok aja, pasti bahannya. Tidak dikasih tahu saya. Kemudian, oh abah mbahnya meninggal, pulang. Ini. Alhamdulillah saya punya abah sama umi nggak rewel begitu. Jadi kakek saya meninggal, abahnya abah meninggal. Saya tidak dikasih tahu. Malah ganggu belajar saya kalau dikasih tahu. Tiba-tiba waktu pulang nggak ada. Yang kedua saya punya nenek. Mbah Maimunah meninggal saya tidak dikasih tahu juga nah Alhamdulillah abah saya begitu jadi nggak rewel dikit pulang nanti selamatan nanti pulang pulang lagi ya maksudnya tinggal dalam kebutuhannya kalau sakit sekalipun lihat apakah anak kita di rumah nanti bisa membantu atau tidak kalau nggak bisa kalau memang dibutuhkan ya bilanglah kepada seorang guru guru yang baik tidak akan melarang misalnya apa ibunya sakit di rumah sendirian dan tidak ada yang menemani gimana saya guru pasti ngasih itu jadi kita harus ngerti kebutuhannya apa jangan-jangan di rumah malah ngerepoti ibunya sudah sakit harus masakin dia ini ini ini ah jadi lihat kebutuhannya Abah saya ngerti saya masih kecil pulang pun mandiin mayat nggak bisa mikul nggak kuat apalagi kalau masalah kirim doa di pondok lebih banyak doanya saya tidak ada kasih tahu Alhamdulillah Biar biarpun saya bingung nyari ini kenyataan terjadi pada saya seperti itu adapun yang sakit mungkin sering sakit cuman saya tidak kasih tahu juga <laughs> mungkin jadi apa? ya saya tidak bisa ngapa-ngapain ini ada orang kok dikit-dikit pulang ini pulang ini pulang ada salah satu seorang ahli besar saya lupa namanya seorang ahli tafsir dari Mesir belajar ke Irak itu dikirimi surat sama keluarganya disimpan kirap disimpan dapat surat lagi disimpan disimpan disimpan disimpan disimpan baru dibuka setelah menjadi alim mau pulang dibuka dari bawah rupanya kalau seandainya aku baca suratku di surat yang ketiga aku harus pulang kenapa pamanku meninggal iniku ini ini, ini. tidak dibaca surat coba saya baca saya sudah pulang dari dulu dan saya tidak akan jadi <laughs> alim ini apalagi pesantren megang HP sapi sakit kedenger tahu ini anak <laughs> ini orang tua apa kan begitu tuh ini semua terjadi di rumah tahu sang anak akhirnya apa terpecahlah pikiran sang anak bagaimana bisa pinter ini banyak orang tua yang usil banget sudah baik hidup ah, mau anu boya ini eh, penganten uh, eh, memang yang penganten siapa kakaknya saya bilang nanti kakaknya saya jadi pengantin bulan madu di kamar sini saya kasih kamar nanti biar ketemu adiknya pulang ke rumah wong dia ngerawat pengantin juga enggak bisa nemui tanggung saya ceramah juga enggak mau apa repot ya mondok di Al-Bahjah memang repot kalau di Al-Bahjah <laughs> gitu loh karena saya pengennya sampai sukses itu anak bukan main-main <laughs> gitu ini kalau di Al-Bajah mungkin enggak tuh putarannya tadi di mana jadi begitulah kalau memang anak tersebut diperlukan di rumah ya memang diperlukan kalau ada orang seorang anak izin baik bohong atau tidak bohong bohong urusan ilmunya nanti kalau sedang ngomong urusan ibu saya saya pasti izinkan kok ibu kan mahal saya tidak akan melarang urusan ibu tapi kalau bohong ya kamu montos sendiri ilmumu kok bohong alasan ibu saya sakit tidak sakit terus mau apa ini ibunya dibilang sakit naudzubillah jujur itu penting kalau sudah bohong habislah semuanya tapi ingat, dilihat kepentingannya seperti apa. Kalau memang dibutuhkan anak tersebut, dia satu-satunya yang dekat dengan ibunya, yang bisa melayani dan sebagainya, izin boleh. Guru pasti mengizinkan. Wallahu a'lam bisawab. Dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya ini ada titipan pertanyaan dari seseorang. Ada seorang istri yang uh, mempunyai seorang suami yang dia aktif di dunia dakwah, Bu ya. Awalnya suami sudah punya pekerjaan, uh, lalu ketika suami terjun ke dunia dakwah, tiba-tiba keluar dari pekerjaannya karena alasan ingin fokus dengan dunia dakwah Eh, padahal sebenarnya pekerjaan itu tidak mengganggu dunia dakwah artinya ya punya waktu masing-masing dan pekerjaannya juga fleksibel dan istri mendukung Bu ya hanya permasalahannya ternyata memang kebutuhan ya dengan di dunia dakwah suami memang dapat uang barokah akan tetapi ya tidak bisa mencukupi Bu ya sehingga akhirnya istri yang harus kerja dia sampai jualan di pasar dan sebagainya belum lagi kadang dia sendiri harus bayar hutang-hutang suaminya Bu ya sehingga akhirnya istri pun merasa tertekan karena dia sendiri pengen tidak usah harus keluar mencari kerja tapi suami sendiri suruh mengambil dua pekerjaan yaitu terjun di dunia dakwah dan tetap memegang pekerjaannya yang lama yang fleksibel itu suami nggak mau bu ya dengan kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan istri Bu ya dan apakah kalau memang sudah dia merasa benar-benar tidak mampu untuk menanggung nafkah keluarga apakah diperkenankan dia untuk meminta cerai gitu Bu ya Terus yang kedua Bu ya, masalah nah, asli aslinya peraturan tidak boleh, cuman yang tanya satu orang ini jadi ya boleh. <laughs> Ya. masalah ini Bu ya, masalah tadi uh, ada epilepsi Bu ya ya. Epilepsi maksudnya hilang akal pingsan Bu ya. Kalau ada orang hilang akal karena kerasukan jin, itu apakah masuk gila atau digabungkan dengan epilepsi? Kalau dia masuk gila Bu ya, berarti kan uh, dia tidak wajib puasa dan tidak wajib mengkodok puasanya. Nah kalau kerasukannya misalnya cuma sebentar, misalnya hanya beberapa jam, dua jam, apakah memang dia memang dihukumi ya apa tidak wajib puasa dan juga puasanya nggak usah dikodok bu ya? Ataukah nanti jatuhnya dimasukkan ke dalam bab epilepsi tadi bu ya? Syukuran bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama adalah ada koidah kita dakwah itu karena Allah dan untuk Allah dan dakwah itu ada martabat dakwah pertama adalah Nabi Muhammad SAW adalah menyuruh kita untuk ku angfusakum wa ahlikum nar dakwah keluarga dulu baru setelah itu baru keluar jadi kalau ada seorang ingin berdakwah hal yang bagus tapi harus ingat, mungkin bahasa sederhana yang kami sering sampaikan, eh juru dakwah, dimanapun dirimu berada, ingat, sejauh kemanapun engkau berdakwah, jangan lupa nomor satukan keluargamu. Jika kita berada di luar dalam berdakwah, jangan lupa menomorsatukan keluarga. Dan di saat kita berada di dalam keluarga, ajarkan kepada keluarga agar menomorsatukan dakwah. Ini sederhana sekali. Kalau kita bersama keluarga untuk biasa menomor menomorsatukan dakwah. Tapi di saat kita berada di luar, jangan sampai keluarga dilupakan. Ini banyak orang dakwah ke sana kemari, istrinya dikasih toko. Nah, ini keblinger Yang wajib mencari nafkah itu, mencari nafkah untuk keluarga, anak istri, pahalanya lebih gede daripada dakwah dan jihad di jalan Allah sekalipun kalau orang faham makna ini ini tertipu kalau ternyata dakwah istrinya suruh kasih nafkah ke blinger itu orang tidak tahu ini ini kan kebetulan titipan kan bukan suaminya yang bertanya tadi bukan <laughs> jadi uh, jadi kalau itu ada agak benar cukupi dulu urusan nafkah itu pahalanya lebih gede daripada berdakwah ada ini maka jangan sampai kita tertipu oleh syaitan syaitan bahaya lebih baik kembali kepada keberjaan dakwah mungkin ya semam apalagi nanti disinggung dengan pekerjaannya pun ternyata tidak mengganggu kadang kita dikuasai hawa nafsu ingin dakwah dakwah dakwah tapi istri istri harus keluar bekerja dan sebagainya istri keluar bekerja bukan suatu yang terlarang akan tapi ketahuilah pada dasarnya suami dulu dong kalau memang sama-sama bekerja dan sebagainya ini ini sangat wajar terlihat seperti itu tapi yang unik suaminya dakwah istrinya suruh bekerja suami istrinya suruh bekerja kasih nafkah pulang ma mana duitnya buat dakwah nah, ujung-ujungnya naudzubillah sampai bertanya pengen pengen minta pisah tidak sampai kembalilah wahai para suami ke jalan yang Allah ridhoi yaitu dengan menjalankan kewajiban-kewajiban terdahulu tapi kami juga ingin himbau kepada istri itulah kalau sudah istri suami berdakwah dukunglah jangan dikit-dikit ditelepon dikit-dikit di WA apa ini di ini baru rapat sebentar dari bone nah, ini yang menjadi jadi dukung dakwah itu penting sekali jadi saling mendukung dalam kebaikan tapi urusan nafkah itu nomor satu memang urusan nafkah ini terpenting karena apa kalau tidak berbahaya berbahaya sampai urusan kesehatan makan dan sebagainya boleh. Kalau ada seorang suami ongkang-ongkang tidak mengasih nafkah dosa hukumnya. Tapi kalau seorang suami sudah cari kerja, cari duit tetap nggak punya duit, istri kelaparan nggak dosa. Tapi karena sudah usaha, usaha. Dan dosa yang lebih dahsyat lagi adalah digunakan untuk ibadah tapi nggak mengasih nafkah. Wah ini. Sebab kalau sudah atas nama ibadah itu alasan yang paling dahsyat. Istri pun pada takut uang ibadah, wong lagi dakwah kok. Nanti saya dibilang mengganggu dakwah nggak enak dong bilang ganggu dakwah takut dia mau menegur suaminya tapi kami mohon hei para suami keluargamu keluargamu hei para istri harus ngerti makna cukup cukup itu adalah cukup itu adalah kepandaianmu dalam mengatur keuangan cukup itu bukan sesuai dengan keinginanmu lalu terpenuhi tidak gimana ngatur keuangan kalau memang sudah suaminya ikut terjun dakwah ya mungkin waktu bekerja dulu ini yang kita perlu koreksi juga jangan-jangan istri tersebut memang bisa gaya hidup boros Waktu suaminya masih kerja, dor dor, pulihnya begini, ngorong begini. Tapi giliran suaminya sedikit masih bisa beri nafkah, cuman karena pengeluaran istri yang tidak beraturan ini juga merepotkan suami. Ya, padahal sebetulnya kalau diatur bisa cukup misalnya. Kalau masih diatur bisa cukup, lebih baik bertahan dan dengan penuh kesabaran, lihat. Sehingga setelah itu apa? Dakwah berhasil, kita sabar, hebat, tercukupi cukup maknanya apa ya tidak kurang kalau kurang itu gak ada yang dimakan gak ada duit sampai ngutang-ngutang lebih unik lagi bayarin utangnya suami ya ini keblinger betul itu jangan dakwah kalau gitu kerja aja bayarin utang itu karena kita tidak ingin tertipu jangan sampai kita tertipu wahai hamba Allah dakwah kemudian dakwah itu tidak harus ceramah kesana kemari dakwah itu bisa saja dengan uangmu hei hamba Allah Dakwah itu tidak harus dengan ilmu, dakwah itu dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, yang punya harta dengan hartanya. Sebab Allah sudah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa munkar. Kalian semua ini juru dakwah dengan mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran dengan apapun yang Allah berikan. Nah Allah, dengan dirimu kalian ini. Nabi, kuntum kalian semuanya kata Allah. Lah, ya dakwah dengan kemampuan masing-masing dong dan nanti pangkatnya di hadapan Allah itu di hadapan Allah dan Rasulnya itu jajar nanti yang penting ketulusan yang kaya dengan kekayaannya maka kami sering sampaikan kepada hei orang kaya kalau anda tiba-tiba berdakwah di pondok ini dengan kekayaan anda anda bukan membantu pondok salah anda bukan membantu kami tapi anda berdakwah dengan diri anda sendiri karena anda orang kaya anda dakwah dengan kekayaan anda bahkan teruskan menjadi orang kaya dakwahlah dengan kaya anda jangan belajar ceramah habis waktu nanti Nah, sudah umurnya 60 tahun, kaya raya. Buya saya mau ceramah. Ya, nggak hafal-hafal. Alhamdulillah ketukar bismillah. Dakwahmu dengan hartamu beres, pangkatmu tinggi, mencetak ulama. Mencetak ulama ini, mencetak ulama. Eh, ini dakwah tuh dengan apapun yang Allah berikan. Nggak usah memaksa dengan ceramah, keluar ke sana dakwah, tak taunya istrinya ditelantarkan suruh suruh cari nafkah, suruh disewakan pasar satu ini pulang mana duit ya waduh ini ini suami yang kalau ada hakim yang adil ditakzir itu di rotan itu suami semoga Allah menjadikan kita suami yang bertanggung jawab memudahkan kita untuk mencukupi anak istri dan semoga Allah menjadikan para wanita ini solehah yang selalu mendukung dakwah suaminya bisa mengatur rumah tangga mencukup-cukupkan dari yang cukup mencukup-cukupkan dari yang kurang sehingga semuanya indah dalam jalan Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala Allah alam bisawab. Yang kedua adalah memang urusan epilepsi kalau orang menyebutkan bahasanya kesurupan itu kan istilah masru di dalam bahasa Arab masru itu lebih mirip kepada orang epilepsi juga dan tadi disebutkan kalau yang namanya ayan ayan kalau namanya pingsan dulu pingsan jelas pingsan sendiri nanti ulama berbeda pendapat kita tidak usah masuk wilayah perbedaan pendapat pingsan yang disengaja nanti puasanya tetap batal biarpun sebentar gimana pingsan disengaja mau sengaja saya mau berjemur biar pingsan jemur ya itu batal lah <laughs> jemur jemur biar pingsan batal itu biarpun sadar lagi karena pingsannya disengaja sengaja tidak kami masukkan pembahasan kenapa yang hampir tidak dilakukan orang nggak usahlah masa ada orang jemur pengen pingsan nggak ada jadi kalau lagi kerja pingsan tidak ya, termasuk yang namanya epilepsi jadi ulama kita masukkan ini memang sebetulnya dalam hal ini dalam urusan epilepsi sama masru itu adalah sebagian masukkan wilayah majnun dalam hal ini ada sebagian ulama yang mengatakan itu seperti orang gila epilepsi seperti orang gila juga cuman selagi masih ada khilaf di dalam hal ini sengaja kita masukkan yang ringan ya oh, selagi dia tidak dikasih minum klok klok klok klok klek itu loh masihnya masih ada aturannya nanti wow kasih itu ya batal nanti jadi urusan masruk atau orang yang kena masus syaitan masus jin atau kesurupan bahasa kita dalam hal ini kalau mau dimasukkan ke wilayah epilepsi sama apa tadi uh, eh, ayah eh, uh, eh, uh, pingsan maka ini juga dikatakan oleh para ulama kan jarang yang kejadian memang ada di sini ya kalau ternyata mau dikata uh, di, dimasukkan ke dalam wilayah cuman biasanya masuk ke wilayah gila itu lebih banyak kenapa biasanya kalau pingsan sekalipun dimasukkan wilayah batal kenapa pingsan bisa kasih minum kasih minum ah, sudah batal ini pada akhirnya jadi ini hanya pembahasan fikih saja kalau orang pingsan adalah tidak batal asalkan sempat sadar kemudian orang epilepsi juga sempat sadar termasuk orang masruk tadi sempat sadar dia tidak digolongkan sebagai orang gila tapi ingat sebagian juga mengatakan masuk wilayah orang gila sekarang dilihat keadaannya saja kalau memang ya apa namanya ke kesurupannya ya sebentar saja terus sembuh ya salah tapi kalau ya, ya kayak orang gila terus mengerang berentrang eh, wah eh, gila dia gila gila gila dan kalau rata-rata kalau orang sudah masuk wilayah epilepsi pingsan itu kayaknya sudah nggak puasa ya ya itu pembahasan hampir tidak ada tidak ada dalam alam nyata kalau sudah orang pingsan-pingsan masih mau puasa kira-kira ya cepat makan biar saya sehat seperti itu jadi itulah wallahu a'lam bissawab baik cukup ya baik jangan lupa majelis fajar halakoh fajar fikih ringan dan nanti juga masuk fikih puasa di akhir kitab Safinatun Najah fikih ringan kita membaca kitab safina kemudian kita halakoh duha sekitar jam setengah sebelas kita baca kitab aqidatul awam ringan-ringan kita baca yang dasar-dasar kemudian madrasah Ramadan kita membaca kitabnya Syekh Hashim Ash'ari Adabul Alimi wal Muta'allimi kemudian Sabtu dan Ahad seperti biasa tetap berjalan eh, pengajian ya Sabtu Ahad Sabtu hadis kemudian Ahadnya adalah tafsir buka bersama jangan lupa 17 malam 18 Ramadan Sabtu sore hingga Isya malam Ahad dimulai jam 4 sore jam 16 dimulai hingga selesai baik kemudian yang ingin berpartisipasi di dalam buka bersama juga dibuka kepada siapapun yang ingin berpartisipasi dalam buka bersama dan juga kami seru mumpung Ramadan yuk kita mulai banyak kebaikan niat yang baik mulai niat silaturahim niat nyambung dengan keluarga yang gak akur yang musuhan termasuk niat berjuang yuk di pondok pesantren pembangunan ini paling tidak anda berdoa deh setiap malam habis sholat taraweh tahajudan doain pondok ini pembangunan di beberapa pos di pusat saja ada beberapa tempat lagi mengadakan pembangunan belum lagi di Al-Bahjah Buyut tempatnya Chef tadi saat Chef tadi Buyut kemudian di Cianjur kemudian juga di Tulungagung ini lagi pembangunan semuanya Purbalingga juga lagi pembangunan di pusat ada pembangunan bangunan besar sana tuh yang depan itu bangunan besar itu berapa belas lokal berapa puluh lokal kemudian ini akan dibangun untuk pondok putri ada dua tempat satu dua tiga empat empat tempat jadi satu bangunan paling depan ini ini ada tiga tingkat kemudian bangunan belakangnya tingkat paling akhir bangunan belakangnya lagi dap eh, eh, kamar mandi toilet bersama toilet umum kemudian yang belakang adalah dapur atau tempat makan bersama para santri ini semua adalah perlu secepatnya Katanya pengennya tuh setelah Ramadan ini sudah tuntas semuanya kalau tidak mundur-mundur syawal deh maka mohon didoakan serius ini Ramadan ini bukan minta doa basa-basi bukan minta doa action kan. kami minta dengan sungguh mohon didoakan semoga Allah mengirim ahli surga doakan Allah ahli surga yang berderma dengan hartanya untuk bisa menyelesaikan pembangunan pondok pesantren baik mari kita tutupkan doa Bismillahirrahmanirrahim ada pengumuman banyak banget ini ah, pendaftaran tahfidul Quran santri tahfid, santri tafakuh santri SMA, santri SMP mohon tanya, ada SMA, SMP di beberapa sekolah Al-Bahjah baik di pusat, di Buyut, di Cianjur, di Batam di Tulungagung ada SMP, SMA yang ingin berminat bisa bertanya sekolah-sekolah termasuk pondok khusus kita tahfidul Quran pendaftarannya sampai 7 syawal tafakuh mencetak ulamanya sampai 15 Ramadan eh kebalik tafakuhnya sampai 7 sawal tahfidnya sampai 15 Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad Irhamna wa la tu'adibna waksurna wa la takhadulna Wa afina wa tumridna wa akrimna wa la tuhinna Wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah Ya Allah muliakan kami di bulan mulia ini ya Allah muliakan kami di mulia, bulan mulia ini kami mohon di bulan mulia ini mudahkan kami menjauhi segala kemaksiatan ya Allah mata kami jauhkan mata kami dari melihat yang kau haramkan ya Allah dan dosa masa lalu dari dosa mata kami ampuni ya Allah jangan hukum kami lesan kami ya Allah telinga kami anggota tubuh kami jauhkan dari keharaman ya Allah di bulan mulia ini ya Allah hati kami ya Allah jaga hati kami jauhkan dari segala macam penyakitnya jauhkan hati kami dari dendam kepada sesama kami Jauhkan hati kami dari dendam kepada siapapun yang berbuat jahat kepada kami. Ganti dengan kasih sayang dan kelembutan hati ya Allah. Jauhkan hati kami dari ngedengki, ngiri kepada sesama kami, Ya Allah. Ganti dengan cinta, Ya Allah. Maka kami mohon jika ada hambamu yang berbuat zalim kepada kami ya Allah Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka Jangan hukum mereka ya Allah Karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad Jika ada orang yang mendengki kami karena keberhasilan kami Kami mohon berikan kepada mereka seperti yang kau berikan kepada kami Dan hilangkan kedengkiannya dan kami mohon jika kami mendengki saudara kami karena keberhasilannya ya Allah kami mohon ya Allah tambahkan keberhasilannya dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah sungguh kami tidak ingin mendengki ya Allah dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari kemunafikan jauhkan kami dari kesombongan jauhkan kami dari riak jauhkan kami dari segala macam penyakit hati engkau yang menguasai hati kami engkau yang memiliki hati kami ya Allah dan hanya engkau yang bisa menjaga hati kami kami ya Allah dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah dan kami mohon ya Allah saudara-saudari kami jaga mereka ampuni mereka dan para santri semua yang belajar di tempat ini ya Allah yang bersama kami kami mohon jadikan mereka di kedepan hari ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah dan kami mohon ya Allah siapapun yang telah berjuang bersama kami berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah berikan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri mereka dan keluarga mereka ya Allah dan kami mohon pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah jadikan mereka anak-anak ahli surga dan jadikan mereka anak yang menjadi sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah saling mengasihi saling berkorban saling mengerti saling mengabdi karenamu ya Allah jauhkan kami dari berbuat zalim dalam rumah tangga kami ya Allah berikan kepada kami anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah jika ada di antara yang hadir ada suami atau istri yang saling berbuat zalim ya Allah Allah Kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan jauhkan dari kedoliman. Jadikan ganti dengan pengabdian dan kasih sayang ya Allah. Yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon ya Allah kirimkan ke tempat ini ya Allah orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah manusia-manusia pilihanmu ya Allah dan kami siapapun yang berjuang di tempat ini jadikan mereka pilihanmu ya Allah wahai zat yang maha mendengar ya Allah wahai zat yang maha melihat wahai zat yang maha kuasa kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah dan husnul khatimah husnul khatimah dan kami mohon jadikan ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah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 كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا